بالبكاء من خشية الله وشوقا إليه حديث ينكتوى وعن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين muttafaqun alaih hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam khutbah itu sangat mendalam Hingga kata Anas bin Malik, saya tidak pernah mendengar khutbah semacam itu. Artinya sebelumnya tidak pernah mendengar semacam itu. Wah, sangat mendalam. Lalu di antara isi khutbah waktu itu Nabi bersabda, "Lau ta'lamu nama a'lamu" andai kata kamu mengetahui apa yang aku ketahui la dhahiktum qalilan sungguh kamu ketawa sedikit wala bakaitum kafiran dan sungguh kamu nangis setelah Nabi bersabda demikian sahabat-sahabat yang hadir sama menutup wajah mereka. Faghatta ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu sahabat-sahabat yang mendengarkan semua menutup wajah-wajah mereka sambil menangis semua. Lahum khanin, khanin suara orang menangis. Memang kalau orang itu mengetahui apa yang diketahui oleh Nabi Muhammad SAW dari kebesaran Allah, dari kemuliaan Allah, dan dari siksa Allah, ancaman Allah bagi orang yang ingkar, menentang. Tentu orang itu menangis terus karena takutnya. Dan orang itu kalau mengetahui bagaimana rahmat Allah, bagaimana kemurahan Allah, bagaimana kebijaksanaan Allah bagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah tentu orang itu akan terharu terharunya orang yang bermakrifat kepada Allah hingga menangis nah, jadi orang yang mengetahui dan makrifat pada Allah subhanahu wa ta'ala tahu sifat-sifat Allah tentu ya dia takut karena siksa Allah karena keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atau dia menangis karena terharu atas kemurahan Allah, kebijakan Allah, rahmat Allah. Nah, di ini tentu bagi orang yang makrifat. Maka setiap muslim dan muslimah harus meningkatkan akidahnya, keimanannya sampai dia makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sampai dia mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah. Kalau sudah membaca sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Hakim. Nah, di situ dia dapat mengetahui bagaimana pengertian orang itu tentang sifat Allah yang sudah mendalam dalam hatinya dan menjiwai jiwanya kalau dia ingat sifat itu menyebut itu tentulah naik jiwanya hingga terharu dia dapat membayangkan bagaimana rahmat Allah bagaimana kita diberi kesehatan bagaimana kita diberi harta benda bagaimana kita diberi kekuasaan oleh Allah untuk beribadat hingga kita dapat membaca Quran dapat zikir dapat sholat, dapat makan, dapat minum, berpakaian, hingga tidur, mengasuh, merasa nikmat, merasa lega, merasa puas. Ini kesemuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dia mengetahui sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Hakim, tentu dia akan nah, terbawa oleh makrifatnya. Mau tidak mau dia terharu dari terharunya hingga menyucurkan air matanya. Sudah dapat saya contohkan kalau orang itu mempunyai orang tua baik sekali pada anaknya. Kalau ketemu anaknya, anaknya dipeluknya. Segala kehendak dan kemauan diberi, kecukupan, omongnya halus, nasihatnya halus. Ini anak mau tidak mau mesti terharu dari terharunya ini otomatis yang namanya manusia suci, manusia makrifat ini menembus ke matanya hingga menyucurkan air matanya. Terharu. Atas kebijaksanaan dan kemurahan serta belas kasihan Allah Subhanahu wa taala padanya. Nah, begitu juga kalau orang membaca dan mengetahui sifat Allah. Allah Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Malik. Al-Qadir. Lalu ingat di sana siksa Allah, syadidul iqab, sari'ul hisab. Wah, di sini dah gemetar. Dia sudah membayangkan bagaimana siksa Allah, bagaimana ancaman Allah. Tentu dia merasa menangis. Tapi kalau orang belum sampai makrifat pada Allah, hingga pengetahuannya tentang surat Allah belum menguasai, menguasai hatinya dan belum menjiwai jiwanya ya biasa. Mendengar sifat Allah yang Ar-Rahman rahim ya biasa. Mendengarkan sifat Allah Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Muta'ali, Al-Azim, Syadidul Iqab, Sari'ul Hisab, ya biasa. Malah kadang-kadang dibuat bergurau. Nah, di sini. Maka orang yang sudah ma'rifat baca Al-Quran kadang-kadang tersenyum. Kebanyakan menangis dengar membaca Al-Quran. Ini kalau orang memahami isinya, bagaimana? Isi Al-Quran, isi Al-Quran, atau hadis dan sebagainya. Nah, maka Nabi mengatakan, Lau ta'lamun, andai kata kamu tahu. Seperti apa yang saya tahu. Tentu kamu akan tenang eh, ketawa sedikit dan nangis banyak. Malah cara hukum biasa ya, hukum biasa. Orang kebanyakan ketawa, tertawa, banyak ketawa, banyak ketawa, ini mematikan hati. Kafratul dhahik tumitul qalba. Banyak ketawa itu malah mematikan hati. Artinya sudah hati nggak makrifat tidak bersinar lagi, tidak bercahaya. Hingga tidak mikir bagaimana nantinya, bagaimana akibatnya, bagaimana hukum Allah dan bagaimana jaminan serta ancaman Allah sudah karena itu jadi kasratul dhahik tumitul kalau orang ketawa tapi ya sedikit Nabi itu juga ketawa Nabi juga tersenyum Nabi juga bergurau tetapi persentasenya eh, nangisnya ini lebih banyak dari tawanya karena apa ma'rifat pada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita semuanya butuh pada Allah subhanahu wa ta'ala. Butuh rahmatnya, butuh nikmatnya, butuh pemberiannya, butuh pengampunannya, butuh maghfirnya. Dan kita semua takut eh, pada Allah, takut siksanya, takut ancamannya. Kalau kita melanggar pada Allah, kita berharap surganya, kita takut nerakanya. Nah, nah jadi jelas. Tapi kalau orang itu hanya ketawa saja, kafratul dohik, tumitul qalba banyak ketawa matikan hati apalagi di masjid ya ketawa-ketawa tapi sederhana sedikit sebab ada hadis al-dhahik fil masjid zulmatun fil qabr ketawa dalam masjid itu menjadi kegelapan di alam kubur walaupun Jazil Asyuti mengatakan bahwa hadis yang dhaif, tapi dalam tarhib Ahli ini mengkhawatirkan. Karena ada hadis. Soal kita ini kalau umpama menemukan hadis walaupun dhaif, lebih kita pegang daripada pendapat manusia. Nah, ini pendirian para ulama-ulama al-sunnah wal jamaah begitu. Ang dikata ada hadis pendapat manusia. Walaupun dhaif kita pegang ha, hadis. Karena ini hadis Nabi. Ayat dhaif dan hasan sahih itu kan riwayat rawinya, jalan rawinya. Kemungkinan yang dikatakan ahli-ahli hadis ini dhaif itu sahih, kemungkinan yang dikatakan sahih itu dhaif. Kemungkinannya tapi itu ya sudah alhamdulillah sudah selidiki sudah demikian lupa. <coughs> tapi secara ilmiah kemungkinan masih mungkin nah, jadi Dhahik fil masjid zulmatun fil qabr. ini mengkhawatirkan. Nah, dia ketawa tapi sederhana, sedikit. Maka la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Tapi kalau orang saben malam melihat pelawak bagaimana? Saben malam melihat <laughs> eh, ketawa terus. Artinya mesti lambat laun bisa menjadi kosi qasat qulubuhum. ini yang dikhawatirkan tumitul qalb artinya hati qasih. ini sampai kadang-kadang mengantarkan jenazah itu pun berkurang dari qaswatul qalb padahal orang mengantarkan jenazah wah ini peringatan nasihat yang paling besar nah, jadi waiz atau pemberi nasihat yang paling besar adalah al-janazah al-maut Karena kalau orang mengantarkan orang mati, dia harus membayangkan tentu dia nanti akan diangkat eh, di, di apa, dipikul semacam itu, dibawa semacam itu. Nah, kalau di situ mesti dia aktibar, ah, ini mengambil nasihat, peringatan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kalau sudah kosi ah ini berat. Nah, ini masalah. Maka sahabat-sahabat langsung otomatis setelah mendengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi hanya demikian saja. Lau ta'lamuna nama a'lamu la dhahiktum qalilan wala bakaitum kathiran spontan sahabat-sahabat semua menutup wajah wajah mereka sambil menangis. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع بار في سبيل الله ودخان جهنم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث أيها الترمذي pangkatnya hasan atau sahih. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk neraka. Layali junar tidak masuk neraka. Kalimat walaja yaliju ay khala. Jadi walaja yaliju dakhala masuk. La yaliju la yadkhul tidak masuk neraka. Siapa? Rajulun orang. Walaupun lafaznya rajulun ini hanya umumnya disebut laki-laki, tapi maknanya pun juga perempuan sama manusia. Baka min khasyatillah nangis karena takut pada Allah. Sudah baca Quran, ingat dosanya, lalu ingat amalnya, ya tawajuh pada Allah berzikir pada Allah lalu nangis kan takutnya pada Allah lalu manusia itu tidak mungkin takut pada Allah kalau tidak makrifat nah, balik lagi sebab apa di sana ada ayat Allah berfirman innama yakshallaha min ibadihil ulama'u sesungguhnya yang takut pada Allah hamba-hambanya yang ulama artinya yang berilmu atau yang makrifat pada Allah subhanahu wa ta'ala Nah kalau kita nggak kenal pada Allah SWT, tidak tahu, tidak makrifat, bagaimana akan takut pada Allah? Nah, maka sebelum apa-apa, manusia-manusia itu diperintah pertama kali tahu. Sebelum dia meyakinkan, harus tahu dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mengapa kok fa'lam? Tidak pertama fa'taqid atau fa'amin. Berimanlah kamu. Tidak begitu. Diberita eh, apa di, disuruh tahu dulu fa'lam. Maka itu perjuangan Nabi Muhammad SAW melalui tiga tabligh, dakwah, taklim. Nah kita harus begitu. Pertama tabligh tidak bisa kita ajak sampai sholat loh. Tanya apa sholat itu? Kan tidak tahu loh. Sampai masih Islam. Apa Islam itu? Nah, kita harus tahu kan, eh, beritahu dulu. Nabi pertama kali kan memperkenalkan dirinya bahwa ia telah diutus oleh Allah SWT menjadi Rasul, memegangkan Rasulullah. Lalu menerangkan apa yang di, di, diberikan oleh Allah. Jadi tabligh ini menyampaikan. Jadi tabligh menyampaikan. Nah ini, ini ada ini, ini begini, ini begini, ini begini. Ah, diterangkan dulu ada agama Islam, ada kewajiban begini, ada halal, ada haram, ada wajib, ada ini dan sebagainya. Jadi tabligh dulu sampaikan. Sudah sampaikan, sampaikan, sampaikan, baru orang diajak. Nah, ini diajak. Dakwah ini namanya, diajak. Mari masuk Islam, mari ibadat, mari sholat, mari tinggalkan berbuat dunia haram. Nah, orangnya mungkin kurang tahu, mari sholat. Bagaimana caranya? Baru taklim. Nah, jadi tabligh, dakwah, taklim tanpa ini nggak jalan. Jadi harus kita tabligh. Maka Nabi perintah oleh Allah ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik fa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Hei Rasul sampaikan nah, tabligh. Nabi pun memerintahkan kita juga balighu. Nah, ini balighu anni walau ayat sampaikan dari aku senajual pun satu ayat sampaikan nah saya kira sampaikan kita ud'u nah, kita dakwah jadi kita ajak orang kita Islam kita ajak amar ma'ruf apa, kepada ma'ruf kita ajak untuk mencegah mungkar orang yang nggak ngerti bagaimana contoh secara sampai sama si oh ya tapi baru pak langsung ketahui dalam Islam ini ada kewajiban namanya sholat. Nah, sholat itu begini, begini, begini kewajibannya. Mari sampai ikut sholat. Nah, kami itu hayya ala sholat. Mari kita sholat. Orang tanya, loh saya baru Pak Islam. Sekarang sampai kasih tahu ada sholat kewajiban. Sekarang saya Terus sampai ngajak saya sholat. Bagaimana nah, caranya? Nah ini harus diajari begini caranya, begini caranya. Nah, teori dan prakteknya diterangkan sampai kalau mau sholat kasih tahu dulu ditabrih wajib wudhu bersuci nah, mari sampai wudhu suci saya tanya lu bagaimana bersuci saya nggak tahu saya baru masuk Islam oh bersuci begini begini begini begini nah, di sini jadi tabligh dakwah taklim Nah ini harus disampaikan kepada umat seluruhnya. Jadi agama Islam ini segala isinya harus kita sampaikan. Wajib itu. Maka Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia kecuali apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan diwahyukan sudah disampaikan. Sampai pada tahun ke-10 Hijrah. Waktu Nabi melakukan hajatul wajah. haji terakhir bagi Nabi. Karena sesudah itu 80 hari meninggal dunia. Di sana khutbah, khutbah luar biasa. Penutup khutbahnya Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu. Artinya ya Allah saya sudah menyampaikan, ya Allah sudah saya menyampaikan. Maksudnya. Nah, jadi semua apa yang ditugaskan oleh Allah untuk disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, semua sudah ditabrikkan, sudah disampaikan. Nah, kita harus meneruskan eh, perjuangan Nabi Muhammad SAW. Islam yang kita sampaikan ya menurut pengetahuan kita masing-masing. Yang punya satu ayat ya sampaikan, satu hadis ya sampaikan, satu masalah ya sampaikan. Pokok sangat kita sampaikan. Manusia terima atau tidak, pokok sampaikan. Maka Nabi mengatakan balighu anni Jadi kita ajak semua masuk agama Islam. Jadi harus kita ajak. Maka sangat keliru kalau ada orang Islam menganjurkan semua orang yang agama lain dianjuri supaya aktif dalam keagama. Seorang muslim menganjurkan begitu bagaimana? Orang Islam menganjurkan orang yang beragama A ya, harus giat menjalankan agamanya. Agama B harus giat כמה say, harus kiat, כמה e, e harus kiat. no, padahal dia muslim. Allah merintah ud'u ila sabi Rabb, sabi rabbika atau ud'u ila apa? Allah merintah wataku wataku minkum ummatun yad'una ila apa? ila khairi Nah ini khairi عيني al al Islam. Nah kita na'udzubillah jangan lagi akan menganjurkan kekufuran. Menganjurkan mungkar saja berbahaya. Menganjurkan ini arak sambil minum. Menganjurkan apa? Mungkar maksiat na'udzubillah berapa dosanya? Apalagi menganjurkan kekufuran. Nah, jadi harus kita mengajak kepada ini maka Nabi mengatakan man da'a ila hudan falahu ajruhu wa ajru man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujum syai'an. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alim la ismi mithl athama man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athama min syai'an. Siapa yang mengajak kepada ke kebaik agama Islam dapat pahala dan pahala semacam orang yang menjalankan mengikuti sampai kiamat. Dan siapa yang mengajak kepada dhalalah nah, kesesatan apalagi kekufuran kemusikan Umumkan manusia, dia dapat dosanya dan dosa pengikutnya sampai terus menerus. Maka kita harus berhati-hati kalau berinisiatif nimer. Usul, saran, nanti dulu. Tanggung jawabnya berat sekali kalau menyimpang dari perilaku agama Islam. Jadi kalau kita mengeluarkan saran, akan memberikan usul, menyampaikan usul, atau akan mempunyai apa inisiatif nimer dan sebagainya, kita lihat loh yang saya usulkan ini cocok apa enggak dengan Quran dan hadis cocok apa enggak dengan syariat oh cocok memperintah syariat cocok sampaikan diikuti satu dua tiga seratus ribu mungkin kita dapat pahal, pahala terus tapi na'udzubillah kalau dia usul atau memberikan saran yang dolalah apalagi na'udzubillah kalau kekufuran dia akan mendapat dosanya dan dosa semacam yang mengikutinya. Pengajian agama Islam. Kalau ada orang usul, cara di sini kok kosong dan pengajian. Saya sarankan, saya usulkan, Pak, kampung sampai ini adakan pengajian. Ini kan ada langgar, iya ada langgar, lah kok kosong, sepi orang sini nggak ada ngaji, ini adakan. Oh ya sudah mufakat, adakan pengajian. Ya pengi satu, dua, tiga jalan. Orang yang mengusulkan ini anggap sudah berapa ratus tahun meninggal dunia dia. Ini pengajian terus. Ini orang pensiun. Hanya dapat pahala, pahala terus. Tapi kalau satu desa, baik kebiasaan. Ada orang datang memberikan saran. Wah ini kalau begini kurang senang. Kita adakan judi saja. Pokok mungkar ada judul sekayanya. Sudah. Jadi ikut Iran. Dia mati sudah 100 200 tahun mati. Ini pensiun juga. Pensiun apa ya? Dosanya. Karena dia yang mempunyai inisiatif. Jangan lagi begitu. Setiap ada pembunuhan secara zalim, putra Nabi Adam pertama yang namanya Qabil itu mendapat dosanya. Karena apa? Karena yang dia mempunyai inisiatif nimer dalam pembunuhan. Mulai yang mengadakan pembunuhan. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, Ma kutilat nafsun zulman illa kana ala bni Adam al-awwal kiflun min damiha. Fa innahu awwala fa innahu awwalu man sannal qatla. Tidak ada pembunuhan yang zalim kecuali anak Nabi Adam pertama itu Haqabil mendapat dosanya karena dia yang mulai mengadakan pembunuhan yaitu membunuh adiknya atau saudaranya namanya karena ya soal istri sudah berapa ribu tahun kalau kita total Nabi Adam sampai Nabi Nuh, Nabi Nuh, sampai Ibrahim, Ibrahim, Musa, Musa sampai Isa, Isa, Nabi Muhammad, ya anggaplah kurang lebih 11 ribu atau 12 ribu. Dan berapa juta orang dan pembunuhan zalim. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Sudah saya contohkan lagi, ada madrasah Islam, saudara. Lantas ada yang usulkan, Pak, ini kita orang Islam. Jadi anak-anak sudah um, ah, umurnya akan balik. Jadi laki-laki pisah, madrasah laki-laki sendiri, madrasah perempuan sendiri dan perempuan aturlah dengan pakaian-pakaian Islam, busana muslim, kanino Islam, apalagi anak-anak sudah hampir lagi berapa bulan, berapa tahun ini sudah akan balik. Apalagi yang sudah balik. Oh ya, mufakat, setuju, setuju. Yang usul mati sudah anggap setahun. Ini orang oh, yang usul dapat pahala, pahala, pahala terus ganjaran. Tapi yang mengusulkan, wah ini kita sekarang sudah maju. Daripada begini, campur saja dan pakaian harus kita sesuaikan dalam keadaan, situasi dan kondisi. Karena kalau kita pegang Quran saja, wah, tidak tidak maju-maju nanti. Ya, sudah usul, usul jadi mufakat. Mati dia, pensiun dia. Berapa ribu anak-anak murid ini? Terus dia jalan, apa? Terus dapat pensiun. Di kubur terima terus ini. Nah, disinilah masalahnya maka kita harus tabligh yang kita sampaikan ini adalah apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu agama Islam keseluruhannya menurut kekuatan kita masing-masing dan pengetahuan kita masing-masing walau ayah lalu kita mengajak ud'u ila sabili rabbika wa taqum minkum ummatun yad'una khair ila islam kita ajak orang kepada agama Islam ada pun dia mau, tidak mau bukan soal kita. Maka Nabi pun diperingatkan oleh Nabi eh, oleh Allah SWT kalau Nabi susah loh. Kalau ada orang nggak ikut, Nabi sedih susah. Turun ayat wa ma alaika illal bala. Muhammad tidak ada kewajiban bagimu hanya kamu menyampaikan. Di ayat yang lain falakir innama anta mudzakir. Peringatkanlah manusia. Kamu kamu Muhammad hanya memperingatkan. Adapun orang dapat hidayah tidak itu kan bukan urusan bukan urusan Nabi, urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang lain inna kalat Allah berfirman inna kalatah di man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kalau Muhammad ingin orang semua dapat hidayah yang kamu kehendaki, tapi Allah memberikan hidayah yang disukai oleh Allah. Nah, jadi pokok kita menyampaikan dakwah. kita menyampaikan dan kita mengajak nah, dakwah ilaina. Maka setiap muslim dan juga orang-orang Islam laki-laki dan perempuan, terutama pemimpin-pemimpin Islam, orang ini akan diajak kemana? Harus kita tahu. Saya mengajak orang kemana? Harus kita ajak semua ilallah, fafirru ilallah. Kita kata, hai manusia, ilallah, kembali pada Allah. Akhirnya kembali pada syariat Allah. Nah, Loh kan saya kira bicara ini kalau ada orang muslim mengajak mungkar maksiat apalagi mengajak kekufuran. Nah, <coughs> ini berbahaya. Sebab mengajak pada sesuatu tandanya rela, tanda setuju, asisi, akor. Nah, kaidah indah ridha bil maksiat maksiat war bil kufur, kufur ar-ridha bil ma'siyati ma'siyatun war-ridha bil kufri kufrun terus ada kaidah lagi ar-ridha bisyai'i ridha bima yatawalladu minhu orang kalau ridha pada sesuatu ridha apa yang keluar daripadanya sudah saya contohkan saja kalau orang itu senang pada ayam senang apa yang keluar dari ayam alias telur sudah enggak kalau orang senang ayam, berarti senang apanya? Senang telurnya. Ridho pada sesuatu, ridho pada apa yang keluar. Nah, di sini. Jadi kita jangan sampai mempunyai sifat ridho pada perbuatan yang dilarang oleh Allah. Maka itu sampai ada hanif <coughs> kita wajib ingkar pada semua mungkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih Siapa yang melihat dari, ka, dari kamu pada mungkar beratasan dari kekuatannya. Kalau nggak bisa fa'ilam yastati' fabilisani nasihatnya. Fa'ilam yastati' fabiqolbi. Lu hatinya ngingkari. Kita jalan di embong, ada orang tidak sholat, ada orang tidak ibadat, ada orang mabuk, ya ada orang main judi dan sebagainya. Hati kita bagaimana? Berantas nggak bisa, terang sudah nggak bisa nasihat jembong nggak bisa terang nggak bisa tinggal satu fabiqal bihi hati kita ingkar hati kita membenci perkara itu nah, kalau enggak dengan hati berarti masuk setuju hati pun tidak mengingkari di hadis yang lain ada begini sedang katakan fabi kolbe Nabi walai sawara adzalika min khardal min iman di belakang itu tidak ada sebiji sawi pun dari iman jadi mengkhawatirkan sudah kita ngaji begini di masjid ibadat ngaji tapi tadi jalan kita ada orang berbuat mungkar anggap mabuk sebenarnya hati kita ini setuju kita masuk masjid ini sama ini Kata, kata, karena apa? Dalam hatinya ini. Jadi ukuran hati itu arido, hatinya ridho. Nah sekarang tanda tanya di sini. Adanya kekufuran, adanya kemusikan, adanya kemunafikan, ada mungkar maksud bagaimana rasa hati setiap muslim dan muslimah. Nah kan tanda tanya. Yang jawab siapa? Ya hatinya sendiri. Bukan kita yang jawab. Masing-masing jawab sendiri adanya kekufuran, adanya kemusikan, adanya kemunafikan, adanya kemungkaran, adanya kemaksiatan, bagaimana rasa hati setiap musim dan muslimah? Apa mengingkari, apa tidak? Membenci apa tidak? Apa anggap biasa, nggak apa-apa, biasa. Skaprai. <laughs> apa yang begitu? Apa mengingkari? Baca saja hadis ini. Nah ini tanda tanya ini harus dijawab oleh setiap muslim di hatinya sendiri. Dan tidak usah omong pada orang lain. Saya bagaimana, secara bagaimana, masing-masing sendiri. sendiri. Nah, nanti bisa kukukur, ukuran. Imannya sampai kelas berapa. Nah disinilah masalahnya. Saya rasa demikian dulu. Insya Allah manfaat bagi kita bersama. Fiddini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا اجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اجرنا من ضرر واغرنا من بطر اللهم اجرنا من ابتلاء واغرنا من ابتلاء اللهم ارزقنا من عقول أوفرها ومن أذن أصفها من عمل أشكاها ومن أخلاق أطيبها من زلها من عافية أقبلها من الدنيا خيرها من آخر نعمها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة من عذاب النار اللهم اكفنا الشر والفتن والمحن والبليات ما ظهر منها وما بطن اللهم اكفنا شر الظالمين والحاسدين والمؤمنين والمنافقين الكافرين بما شئت وكما شئت من المشغلين اللهم انفعنا بما علمنا واستعمل به ينفعنا اللهم انفعنا بما علمنا واستعمل به ينفعنا اللهم انفعنا بما علمنا واستعمل به ينفعنا اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا في رزقنا اللهم ارزقنا والحاضرين واهلنا واولادنا وذريات المسلمين اجمعين ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا ومالا كثيرا وفيرا ورزقا حلالا طيبا وعمرا طويلا مباركا في طاعتك يا الله مع الصحه والسلام والعافيه والقوه والمتان والنصر من قبل الكافرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا معصوما وعملنا عمل مقبولا وصعنا سر مشكورا وجاهدا جهاد منصورا وذمنا ذنبا مغفورا اللهم ربنا تقبل منا انك انسان عليم وتب علينا انك غفور رحيم واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسالك والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين orang yang beriman kepadanya dan sungguh celaka orang yang mengingkarinya. Demikian pula sabda beliau sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masali wa mislul anbiya min qabli kama kali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa jammalahu illa mawdi alagnatin wahidah ja'alan nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhihi libnah fa ana libnatu wa ana khatamun nabiyyin hadis sahih muttafaqun alaih artinya sabda beliau bahwa perumpamaanku dan perumpamaan para nabi-nabi sebelumku adalah bagaikan seorang laki-laki yang membangun sebuah rumah. Laki-laki tadi itu membaguskan bangunan rumah tadi itu. Fa'ahsanahu wa jammalahu. Diperindahnya bangunan tadi itu. Illa mau bi'alib alibnatin wahidah. Kecuali satu batu merah yang belum terpasang. Faja'alan nasu yatufu bihi maka umat manusia mengelilingi rumah yang indah itu wayak jabuna lahu dan mereka sangat kagum terhadap bangunan tersebut dan mereka mengatakan halau wudi'at hadhil libna sayang sekali kenapa sebuah batu merah ini belum terpasang fa'ana libnatu maka akulah yang masang batu merah tadi itu saya lah merupakan batu merah yang belum terpasang itu wa ana khatamun nabiin dan aku adalah penutup segala nabi. Maka dari itu kata Nabi, kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Sebenarnya kamu semuanya ini akan bisa masuk surga kecuali orang yang menentang, orang yang tidak mau mempercayai. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa man ya Rasulullah?" Siapakah orang yang menentang itu ya Rasul? Qala man ani dakhala jannah waman asoni fakot aba beliau menjawab barang siapa yang taat kepadaku dia dijamin akan masuk surga dan barang siapa yang durhaka kepadaku itulah namanya orang yang menentang baik dalil Al-Quran maupun hadis Nabi ini menunjukkan betapa benarnya Nabi kita itu diutus benar-benar oleh Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan secara akliyah yang pertama qad arsalallahu min qablihi mi'atil mursalin wa ba'atha alafal anbiya. Sebenarnya Allah telah mengutus sebelum beliau itu ribuan para nabi dan ratusan para rasul. Kemudian kalau diutus nabi kita, kenapa ada orang yang tidak mau percaya akan kerasulan nabi itu? Kemudian yang kedua, intisarul Islam bisuratin fi anjamil alam fi anha'il alam wa qabulin naslahu wa isaruhu ala ghairihi minal adiyan bahwa tersebar luasnya Islam dengan sangat tepat ke seluruh penjuru dunia ini dan dengan mudahnya umat manusia memilih Islam melebihi daripada agama-agama yang lain hal ini tentunya menunjukkan daripada kebenaran Islam kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga sehatul mabadi' allati ja'a bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam wasidquha wa Tuhan. kebenaran prinsip-prinsip ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan manfaat serta maslahatnya bagi kehidupan umat manusia di dunia ini tentunya menunjukkan kebenaran Islam itu sendiri. Yang terakhir, ma ala yatihi sallallahu alaihi wasallam minal mu'jizat wal khawarik dukungan berbagai mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan anugerah ilahi yang menunjukkan kebenaran Nabi kita sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka barang siapa yang menolak dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad, itulah orang yang ingkar karena tertutup hatinya dari kebenaran dan tidak mendapatkan hidayah dari Allah mereka itulah orang-orang kafir yang terdiri daripada ahlul kitab dan kaum musyrikin yang akan tinggal di dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya mereka dicap oleh Allah sebagai makhluk yang terburuk syarrul bariyah sebab mereka menolak kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quranul Karim bagaimanakah sikap ahlul kitab dan kaum musyrikin itu di dalam menghadapi Nabi kita Muhammad. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Bahwa sesungguhnya orang-orang kafir terdiri daripada ahli kitab, kaum Yahudi, kaum Nasoro, wal musyrikin dan orang-orang yang menyembah selain Allah finari jahanam mereka akan tinggal di dalam api neraka jahanam khalidina fiha kekal abadi di dalamnya ulaika hum syarrul bariyah mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah sesungguhnya orang-orang yang beriman beriman kepada Allah beriman kepada Rasulullah kemudian mereka mengerjakan kebaikan-kebaikan wa amilus solihat ulaikahum khairul bariyah. Mereka itulah sebagus-bagus makhluk. jazauhum inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Balasan daripada orang-orang yang beriman tadi itu di sisi Tuhan mereka adalah surga-surga aden mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka akan kekal abadi di dalamnya radhiyallahu anhum maradu'an Allah rela senang kepada mereka dan mereka pun senang kepada Allah. Zalika liman. Sebab di samping miladiah kita mengenal tahun Hijriah yang masing-masing khalidina fiha abada. Balasan daripada orang-orang yang beriman tadi itu di sisi Tuhan mereka adalah surga-surga Aden mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka akan kekal abadi di dalamnya radhiyallahu anhum maradu'an Allah rela senang kepada mereka dan mereka pun senang kepada Allah. Zalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu adalah bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Surah Al-Baqarah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan al-bayyinah, bukti nyata tentang kebenaran agama yang dibawa ini.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 بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قضي الحاجات اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة تجري فيها كمك وسنة رسولك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar. kejelekan ini karena takdir Tuhan itu tidak boleh ya, karena dia masih sadar jadi seolah-olah Nabi yang mengatakan orang yang punya hujah seperti itu orang gila <laughs> gitu gitu waktu itu saya sungguh takut katanya kata Musanabnya waktu itu teman-teman wedi sapa yang saya takut antakuna yang tak ono apa balia baliyatu iki iki bilai ya dah bahaya iku kodabat teman-teman wis gumeremet bahasa Indonesianya menjalar ya saya takut sekali penyakit semacam ini menjalar menjalar kepada siapa ila unasin maring piro-piro menungso minal mansubina nyatane saking piro-piro wong kang den bangsa akan ilal ilmi wasolah maring duane ilmu lan kebagusan saya khawatir sekali kata Musanep penyakit ini menjalar kepada orang-orang yang tergolong tergolong punya ilmu dan kebaikan Nah, begitu ya. Sedangkan punya ilmu dan kebaikan saja mungkin punya penyakit seperti ini katanya. Ini saya khawatir sekali kata Musa. Fadlan an ghairihim apa maneh an ghairihim saking liyane mansubina ilal ilmi wasalah. Lebih-lebih ke yang lain. Mungkin yang punya ilmu saja, yang punya kebaikan pun ini mempunyai penyakit seperti ini, mengandung penyakit dalam keyakinannya. Nah, ini saya khawatir katanya. Begitu ya. Min amatil muslimina saking akeh-akeh wong Islam kabeh. Nah, begitu wayaku wayakadu an yadullah ala wujudi hadal amri minhum wallahu alam bisawab mudah-mudahan para hadirin hadirat kaum muslimin muslimat selalu uh, ilmu yang bertambah bagi diri kita masing-masing ini baik sedikit Fadlil Bukai من خشية الله وشوقا إليه حديث ينكتوى وعن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين متفق